Pak Guntur selamat pagi Halo Ya silahkan Pak Guntur Ya pagi Mbak Ini baru contoh satu ya Ini investasinya Unilever tuh nggak main-main eh, saya juga pernah bekerja dengan Unilever, dia perusahaan bagus. Kalau perusahaan bagus saja bisa mengeluh seperti ini, seharusnya pemerintah bukan melek, tapi matanya melotot bahwa ini banyak hal seperti terjadi di Tenda itu. Kalau menurut saya perizinan investasi usaha itu sebagai target pusat lah. Karena ini jadi jadi bahan untuk, <clears throat> sorry, jadi bahan untuk proyeknya orang-orang daerah nih. Jadi buat perizinan aja malah repot. Karena udah punya prinsip bahwa satu pintu. Terapin aja satu pintu. Orang daerah ini pada nggak ngerti investasi ini bagaimana, efeknya bagaimana. Jadi saya pikir pemerintah perlu merevisi bahwa kebijakan investasi langsung tarik ke pusat. Karena orang daerah ini jadi malah proyek. Duit lagi, korupsi lagi, birokrasi lagi. Tolong menteri perdagangan, menteri apa eh, yang tadi disebut perekonomian, itu meeting lah, rapat lah. Bagaimana cara menyelamatkan investasi di Indonesia yang saat ini Indonesia butuh investasi untuk membuka lapangan kerja, menambah income, dan memperbaiki keadaan ekonomi negara. Itu aja Mbak, makasih. Iya, Pak Adi. Iya, Pak Adi. Jadi banyak yang ngomong perizinan sulit tapi nggak tahu prosedur perizinan. Sekarang ini rumit sekali prosedur perizinan itu di daerah. Satu, izin lingkungan itu mulai diurus dari dari kelurahan, lurah, camat dan itu semuain semua karena izin persetujuan lingkungan itu diketahui oleh lurah dan rekom nanti ngurus waktu izin lokasi itu ya nah kalau udah dapat izin, eh, izin lingkungan di tempat di lurah lurah itu tetangga izin lingkungan tetangga beberapa masyarakat ikut harus mencuri kemudian baru naik ke Pemda permohonan izin lokasi itu itu beberapa dinas terkait tuh walaupun masuk permohonan kasus itu dinas itu rapat semua dinas lingkungan itu kemudian sekda kemudian bupati akhirnya kemudian apalagi dinas eh, teknisnya misalnya kalau peternakan peternakan kemudian dinas perindustrian segala macam berapa dinas itu kalau dinas itu ikut semua jadi semua punya saran masing-masing gitu jadi kalau masing-masing dinas itu tidak cukup bagiannya itu akan dipersulit gitu jadi gitu. Nah, hmm. baru nanti bawa kepala BPPT mengajukan itu kepada bupati gitu nah bupati ujung-ujungnya itu baru itu lokasi setelah itu IMB nah, itu rumit lagi setelah itu HO waduh panjang benar prosesnya mbak jadi disitulah eh, masing-masing uh, instansi di daerah itu di kabupaten itu dinas-dinas itu memainkan perannya gitu loh mbak、uh -huh. Jadi panjang sekali lah. Itu kalau uangnya nggak cukup nggak bakalan ini. Kalau deal nggak cukup nggak bakal di, diurus gitu loh. Lama prosesnya. Belum lagi kalau tempatnya itu abu-abu, wah lebih rumit lagi. Artinya antara boleh dan tidak lokasi itu digunakan. di luar rumit lagi itu. Okay. Di Jawa, terutama di Jawa nih, daerah-daerah Jawa nih begitu loh. Makasih. Ya, Pak Tono. Ya. Eh, inilah, ini begini Pak, ini saya juga sangat menyayangkan sekali ya bahwa kita pernah melihat bagaimana Menteri mau Menteri Perdagangan maupun SBY sendiri ini roto untuk investor, foreign investor. Unilever ini sebenarnya bagian dari foreign investor juga yang sudah lama uh, uh, berinvestasi di Indonesia, sudah lama. Dan sekarang sedang ekspansi uh, usahanya, meningkat usahanya. Ini seharusnya disambut baik oleh oleh Provinsi Sumatera Utara karena mengembangkan usaha dan sebagainya itu akan menumbuhkan eh, perekonomian setempat sebenarnya ini ini yang kita semua heran eh, buat apa sebenarnya undang mengundang roto ke luar negeri sedangkan investor asing yang sudah lama berusaha di Indonesia sendiri ingin ekspansi usahanya malah susah ini kan sebenarnya akan menjadi kalau bisa ini akan menjadi perhatian pusat lah karena ini nanti image nggak bagus nanti kalau ada investor karena ingin coba ke Indonesia perizinannya susah okay. ini sebenarnya peluang besar buat welfare kesejahteraan ini dari pengadaan tenaga kerja kalau ekspansi usaha yang sudah ada di ekspansi itu kan menambah tenaga kerja ke depannya tapi kenapa kondisi yang seperti ini malah kok bersulit gitu agak heran memang nah ini uh, solusinya adalah bagaimana pusat harus intervensi dengan polisi-polisi pemerintah daerah yang menghambat sebenarnya keseluruhannya secara keseluruhan ini menghambat uh, pengadaan tenaga kerja malah kita teriak-teriak uh, tenaga kerja pengangguran meningkat dan sebagainya tapi kondisi peluangnya ada malah dihambat gitu Baik. mungkin itu terima kasih Pak Sahat ya selamat pagi pagi silahkan Ya, jadi itulah Indonesia kita ini ada Indonesia pusat, ada Indonesia daerah ya. Nggak link. Bagaimana seperti yang terdahulu berkuar-kuar dari pusat menarik investor asing termasuk dalam negeri. Eh, begitu sudah ada rencana realisasi yang menjadi seperti itu hambatannya. Nah, untuk itu memang eh, untuk investasi itu harus pusat ya kalaupun ada di daerah namanya BKPMD kalau nggak salah itu pasca jadi kalau pra sampai dengan launching、uh, eh, investor isu bisa berusaha itu tangan pusat biar satu pintu dan satu visi dengan program、uh, eh, investasi nasional nah ketika sudah berjalan ya bisa pengawasan selanjutnya diserahkan ke BKMD yang di daerah itu sehingga tidak menambah pos tidak menambah resources yang tidak perlu harus hilang dan sebagainya, waktu dan sebagainya. Jadi itu yang perlu ditanamkan apalagi ini kepala BKPM yang baru ini kan sering bicara hati bakri di sini ya. Mungkin dia bisa mendesain suatu ulang lagi kembali mengenai investor ini. Jangan ada lagi Indonesia pusat, Indonesia daerah dalam kesehatan. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi. Ya gimana mbak, udah menjabat dua periode kok baru tahu anak buahnya pada kayak begitu main-main semua mbak. Yang ada, yang peraturan-peraturan dan perintah-perintah dia nggak pernah diturutin. Kita sebagai rakyat kadang-kadang malu juga. Presiden kita dilecehkan oleh pembantu-pembantunya ini yang digaji oleh rakyat. Sampai detik ini masih kok mereka berkimpung di partai. Kalau mau, mereka kalau duduk di kabinet, buka sana baju mereka itu dari partai urus rakyat Republik Indonesia ini jangan pantai jangan diri dan keluarga dia yang diurus rakyat yang diurus karena mereka sudah terjun mengurus negara Republik Indonesia ini mbak jadi begitu saja ke kemana saja selama dua periode ini presiden kita mbak baru sekarang mereka mengeluh ke rakyat kecewa rakyat benarnya kayak begini terima kasih mbak Pak Karya iya Ya Pak SBY ada benar juga ya Tapi ada juga yang perlu diluruskan Kalau memang menterinya yang partai gitu ya Ya harusnya dia mundurlah dari ketua partai Karena bagaimana juga nanti kan uh, akan ada uh, eh, konflik of interest ya Dan partai yang didahulukan sambilnya minum air mempergunakan fasilitas kementerian Demi keperluan partai juga bisa Jalan dinas tapi kunjungannya urusan partai bisa juga nah, itu ada benar satu tapi kalau Pak SBY sendiri ya seperti yang ada disampaikan oleh seorang anggota DPR ya Pak SBY juga harus memberi contoh misalnya dia lepaskan jabatan yang uh, struktural di sendiri yang walaupun bukan ketua tapi kan ketua pembina itu kan sangat menentukan di partainya dia juga harus memberi contoh yang baik nah kemudian eh, kalau memang ada menteri yang setelah dihimbau begini tidak bisa berubah eh, atau tidak merubah eh, tidak mau tahu gitu ya SBY harus ambil tegas koreksi menterinya kalau perlu ya dipanggil dan sebagainya gitu loh jadi ya beri contoh lah menteri presiden memberi contoh kepada rakyat sehingga rakyat itu mau tamu kan disiplin juga kalau dari atas gak disiplin gimana di bawahnya lagi Lela ya kan bupati wali kota ya semua itu ketua-ketua partai kebanyakan itu loh makasih Pak Joko Halo selamat pagi silahkan ya saya kira Pak gak tegas dan takut ya dia selalu menghimbau menghimbau Eh, untuk partainya sendiri pun dia hanya menghimbau nah, kalau yang terlibat harap mengundurkan diri seperti gitu tidak tegas gitu loh karena dia takut juga mungkin ada hal-hal yang terlibat gitu loh jadi kalau orang yang takut memutuskan sesuatu pasti dia eh, apa takut terkait atau apa juga terkait di situ gitu loh jadi pikir dia selalu melempar eh, masalah dan dia bingung sendiri gitu. karena tidak tegas dan takut terima kasih oke、okay, Pak Edi kalau tahu memang menteri-menterinya itu korupsi, ya harus diberantas. Kan bisa dilaporkan ke KPK supaya di internal dia juga diberesin. Tapi sebagai pemimpin juga harus introspeksi diri. Mohon maaf, mungkin kayak pembangunan jalan tol, rencana pembangunan jalan tol di Cilegon. Kok anaknya sendiri ibas minta sampai sekitar 3M buat fee Itu kan takut juga lebih baik introspeksi diri dan beresin internal. Terima kasih. Ya. Bagaimana dengan Anda Pak Harko? Ya, sekarang rangkum aja deh, saya setuju semuanya ya. Eh, dalam arti harus memberi teladan nih Pak Presiden SBY. Kedua ya, jangan NATO, no action, stop only. Tapi ya, akhirnya saya cuma bisa komentar, kita susah juga. SBY ini gimana pun juga adalah the best from the worst yang kita punya gitu loh. Gitu aja, Pak Ahmad. Pagi Bu. Iya, silakan. Kalau neng, kalau di negara kita memang korupsi itu udah nggak, udah kemana-mana lah, udah bahkan itu kepolisian itu biar nggak banyak liuran di lapangan itu suka dikasih uang juga kalau pendapat saya mestinya SBY itu kalau ngangkat kepala jaksa sama kepala polri itu yang punya di dipegang kontrak jangan cuma ngandelin KPK KPK kan aparatnya cuma sedih kalau polisi naparnya banyak mestinya harus pegang kontrak bisa berantas korupsi apa enggak kalau enggak bisa panjang lagi gitu mestinya saja begitu ya Pak Yanto Pak Yanto halo selamat pagi Silakan, Pak ini seperti pepatah memukul air ke percik muka sendiri ya ya ngomong tapi kena diri sendiri ya kalau menterinya begitu pecat aja bukan si yang lain saya bersedia kok terima kasih <laughs> selamat pagi Pak Muhammad ya selamat pagi Pak silahkan jadi di Indonesia itu pendidikan dimulai dari kepala. Nah, cara yang menjadikan Indonesia sengsara ya yang tidak tentu ini hujan sedikit, kebanjiran, panas sedikit, kekeringan, ya, longsor sedikit dan sebagainya. Intinya kalau uh, eh, manajemennya kembangkan terhadap uh, anak buah dia tidak mampu harusnya dia tahu itu juga mundur. Jadi jangan hanya masih kekuasaan panas hidup pakai forex itu menghabiskan uang negara. Jadi pemborosan itu terjadi. Jadi dalam hal ini kita tahu sayangnya sendiri juga korupsinya bukan main. Itu ya. semua. Ya saya sendiri kalau dia di tahun 2004 dan 2009 hmm. itu saya memilih ya dengan akan akan kebaikan nah, tapi ternyata di ini jadinya baik terima kasih Pak Muhammad Pak Mulyadi selamat pagi selamat pagi komentar Anda Pak uh, saya cuma mau komentar kalau model kepemimpinan SD kayak begini susah ya kalau memang seandainya dia tahu pembantunya uh, sibuk untuk partai ya atau ada kong kali kong dengan eh, instansi lainnya harusnya dia punya wewenang untuk bertindak gitu loh jangan hanya eh, mengeluarkan statement jadi bikin suasana gaduh gitu loh contohnya nih misalnya dia ada tahu menteri ini ada ya, yang kong kali kong ya udah dilaporkan saja ke KPK beres atau atau pejabatnya yang t bungus partai ya dikasih pilihan aja mau urus partai atau urus rakyat gitu jadi saya rasa uh, eh, harusnya Pak SBY yang mesti bertindak tegas. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Pak Solihin, selamat pagi. Pagi. Nah, pernyataan bos kita ini sudah sangat-sangat terlambat. Eh, dan tidak akan membantu banyak dengan pernyataan ini. Uh, udah terlanjur basah. Jadi ya atau cari sensasi aja mungkin gitu aja Bu Baik, terima kasih Pak Solehin Pak Leo, selamat pagi Pagi juga Bu Dona Ya Iya ini salah obat nih, ini tim dokter kepresidenan, kepresidenan salah kasih obat nih Bu, terima kasih Terima kasih Pak Leo Pak Budi selamat pagi Selamat pagi, ini presidennya Pak Anci sih Baik, terima kasih Pak Budi Siang Pak John Siang Ya. ingat presiden berhenti dengan jenggotan kumisan itu, saya sih ragu presidennya banci. Baik, terima kasih Pak John. Pak Henry, selamat siang. Ya, saya cuma mengingatkan saja lah kepada Presiden Republik Indonesia kita. Dia sendiri harus memberi contoh yang baik kepada pembantu-pembantu dia. Jadi copotlah kepartaian dia itu. Karena mereka anak buah dia itu melihat pimpinannya masih berkecimpung di partai politik. Ya harus pimpinan ini harus memberikan contoh. Lepas semua atribut partai, kalau mereka sudah berkecimpung mengurus negara ini, mengurus rakyat, itu akan rakyat sejahtera mbak. Kalau baju partai di pemerintahan kita ini dilepas, mereka tidak akan mengurus organisasi mereka, tidak banyak tikus-tikus lagi mbak. Gitu, makasih. Baik, terima kasih. Pak Rohman, selamat siang. Selamat siang. Ya, uh, berkaitan dengan Kong Kalingkong dan Menteri yang harus mengurusin partai. Sebetulnya kalau bicara lingkaran pemerintah ini lingkaran setas Jadi dari dasar sampai atas itu, kalau memang tidak ada kesadaran dari diri pribadinya sebagai eh, manusia untuk bisa menurunkan tingkat eh, apa namanya korupsi, ya tidak bisa gitu. Jadi sebetulnya kelemahan orang Indonesia adalah pada saat disodorkan uang, eh, semua akan lari mengejar itu, mengejar uang itu. Jadi eh, kalau saya boleh kasih saran buat Presiden SBY, semua dari bawah untuk melihat hal-hal kecil yang yang uh, kebetulan saya sebagai PNS di eh, pemerintahan. Jadi saya merasa saya sudah coba untuk keluar dari PNS. Kenapa? Karena lingkaran tidak korupsi pun diminta untuk jadi korupsi. Itu itu lingkaran yang memang sampai saat ini uh, apa, uh, selalu terjadi li di lingkungan pemerintahan. Itu aja yang tidak bisa Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Rohman, Pak Bobo selamat siang. Selamat siang. Ya kalau menurut saya memang presiden kita ini eh, kurang berani ya seharusnya dia lebih berani kalau ada kayak gitu-gitu ya dipecat ini kalau saya melihat kayaknya banyak beban tuh presidennya mbak jadi banyak utang sana utang budi ke sini gitu loh Tapi nggak mau ngambil tapi karena banyak utang budi gitu mbak terima kasih mbak baik